والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه ما بعد من أسماء الله الواحد الأحد الواحد الأحد al-wahid ahad ahad bimakna al-wahid wa huwa awwalul adad wa huwa awwalul adad ahad bimakna al-wahid semakna dengan al-wahid <clears throat> secara bahasa sama merupakan bilangan yang pertama Al-wahdah, kata-kata al-wahdah artinya sama dengan al-infirad, sendirian. Seperti kita menyata, mengatakan ra'aitu fulanan wahdah. Ra'aitu fulanan wahdah. Saya melihat si fulan sendirian. Yani munfaridan dia dalam keadaan sendirian. Nah, oleh Az-Zajjad <clears throat> yang menafsirkan Asmaul Husna, beliau mengatakan Al-Wahid dibuat dalam bahasa untuk sesuatu yang bukan satu, bukan dua, bukan pula banyak. Dibuat untuk sesuatu yang bukan dua, bukan banyak. Makanya bukan dua atau lebih. Dibuat untuk sesuatu, ini dalam bahasa dibuat untuk sesuatu yang tidak dua, tidak lebih. Nah, ini tidak dua, tidak tiga, tidak seterusnya. Nah, adapun tentang al-ahad Beliau menukilkan dari ahli bahasa bahwa al-ahad itu asalnya wahid. Al-ahad asalnya wahid واحد طيب Secara bahasa, sebahagian ahlu ahlul balaghah ahli balaghah itu membedakan antara al-wahid dan al-ahad antara al-wahid dan al-ahad Nah, menurut mereka al-wahid yufid memberi faedah yufid memberi memberi faedah zat faqat zat faqat yakni kesendirian zat saja wahid itu untuk zat saja ringkasnya begitu hanya zatnya saja. Kalau ahad zat dan ma'ani meliputi zat dan ma'ani. Al-ahad meliputi zat dan ma'ani. Ma'ani itu uh, apa ya? Dia bukan benda lah. Dia tidak terlihat tapi ada. Semacam sifat gitu loh. Sesuatu yang maknawi. Sesuatu yang maknawi. Ini al-ahad. Al-ahad yufidu dzat yufiduhu bidzat wal ma'ani. Zat dan makna. Atau boleh kita katakan makna di sini sifat lah. Nah, sifat itu kan dia bisa diketahui tapi tidak bisa tertangkap panca indera. Nah, tertangkap artinya tidak terlihat wujudnya. dia bisa melekat pada satu yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin itu bisa di nah, dikatakan demikian, ma'ani. Ini bedanya ah, wahid dan ahad. Wahid tadi apa? Pada zatnya saja. Unsur dan bendanya itna. Kalau ahad itu zat dan ma'ani. Kalau model mereka, jadi zat itu yang bisa berdiri sendiri. Kalau ma'ani itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia melekat pada yang lain. Mungkin itu nah, lebih mudah untuk memahami. Jadi ma'ani itu bisa kita eh, sifat, keadaan, apalagi. Gitu. Nah, ya, Nah, maka di dalam firman Allah qul huwallahu ahad arada al-munfarid bi wahdaniyatihi fi dzatihi wa sifatihi. Nah, ini ahad di situ maksudnya apa? Kesendirian Allah menyandang wahdaniyah dalam zat dan sifat. Wahdaniyah. Sebagian nano katanya di apa masalah kata-kata esa itu dikritik ya. Bahasa yang antum pahami lah. Ini yang dimaksud dengan ahad yang dia sendirian menyandang wahdaniyah dalam zat dan sifat. Ta'ala Allahu 'uluwan kabira. Maha suci Allah setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Lain lagi menurut Abu Hatim. Abu Hatim Al-Lughawi beliau menyebutkan bahwa ahad adalah isim akmal minal wahid. Nah, ismun akmal minal wahid isim yang lebih sempurna dari kata wahid. Nah ini ahad. Ahad itu lebih sempurna dari al-wahid. Ini kata Abu Hatim dalam kitabnya Az-Zinah. Nah, ini beliau buktikan ini dengan kalimat. Kalau dalam bahasa Arab ya, seseorang mengatakan fulan la yaqumu lahu wahidun. Fulan la yaqumu lahu wahidun. Apa yang teman Tahu kata-kata wahid enggak kan? wahid la yakumu lahu wahidun mafhumnya apa berarti bisa jadi berdiri di, yang berdiri kepada dia dua orang tiga orang dan lebih betul nggak la yakumu lahu wahidun tidak ada yang berdiri dia satu orang mungkin dua tiga empat la yakumu lahu wahidun bisa jadi yang berdiri isnan fa'aksar. Ya kan? Tapi kalau kita mengatakan, orang itu mengatakan, La yaqumu lahu ahad. La yaqumu lahu ahadun. Nah, apa bayangan tuh? Beda enggak mananya? Nah, tidak ada satupun yang berdiri. Paham ya? Nah, jazakumullah. Allah barik fikum. Wala wafil ahad. Kata pada kata-kata al-ahad khususiyatun ada keistimewaan kekhususan. Ada kekhususan. Laisat fil wahid yang tidak ada pada kata al-wahid. Nah, nah. Sama seperti di atas. Ketika Anda ketika kita mengatakan laisa fid dari wahidun. Laisa fid dari atau laisa fi baitin, nah, laisa fil baiti wahidun. Al bait antum tahu, ad-dar antum tahu tulisannya. Laisa fid dari wahidun. Berarti apa? Bisa jadi yang di dalam rumah itu ada burung, ada kucing, ya kan? Nah, ada nah Nah. Beda halnya dengan kita mengatakan laisa fid dari ahadun. Nah, ayo. Laisa fid dari ahadun. Berarti apa? Tidak ada satupun. Tidak ada siapa-siapa di dalam itu kucing tidak ada, apa tidak ada sudah. Paham kan? Nah, itu maknanya laisa fid dari ahadun dengan laisa fid dari wahidun. Bisa jadi pun yang enggak enggak satu yang di dalam rumah itu dua tiga yang lain. Tapi ketika mengatakan laisa fid dari ahadun, tidak ada sama sekali. Kosong belompong di rumah rumah itu. Nah, ya, ini maknanya. Ini bedanya antara wahid dan ahad dari sisi bahasa. Nah, artinya apa di sini? Kata-kata ahad maksusun bil adamiyin. Laisa eh, apa artinya pada kata ahad itu dia tergantung di dalam maksus itu kata-kata ahad itu maksus bil adamiyin. Nah, maksus khusus dia untuk manusia khusus untuk manu manusia. Nah, nah kemudian pada kata al-ahad dalam bahasa Arab itu bisa bermakna al-awwal bisa juga semakna eh, maknanya juga bisa apa al-wahid. Kata-kata al-ahad dalam bahasa Arab bisa bermakna al-awwal, bisa bermakna al-wahid. Sehingga bisa dipakai fil isbat wan nafi Nah, bisa dipakai pada isbat dan nafi. Contohnya qul huwallahu ahad. ay, wahidun wa awalun. sama seperti itu juga dalam firman Allah ayat 19. Menceritakan tentang orang-orang anak-anak muda Al-Kahfi surat Al-Kahfi ayat 19 fab'atu ahadakum biwariqikum hadhi nah ahadakum di situ bisa wahid minkum wahid utuslah satu di antara kamu wahid yusta'mal fihima mutlaqan. Sedangkan kata-kata wahid yusta'mal fihima mutlaqan, digunakan secara mutlak pada isbat wan nafi. <clears throat> ta'inun. Taib. Nah ulangi. Ahad pada kalam marat itu bermakna awal juga bisa bermakna al-wahid. Tamam? Nah, tetapi pada kata al-ahad itu tidak digunakan kecuali untuk an nafiyu Kata-kata al-ahad tidak digunakan kecuali untuk an nafiyu Contoh, majani min ahad ma ja'ani min ahad ma ja'ani min ahad tidak ada mengatakan ma ja'ani min wahid ya nah, ma ja'ani min ahad tidak ada satupun yang datang kepada saya nah, ma ja'ani min ahad nah, bisa digunakan untuk mudakar mu'annas ini ya, secara mutlak. Bisa digunakan untuk muzakkar mu'annas. Contoh dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Lastunna ka ahadin minan nisa. Nah, ahad di situ dipakai, tidak wahid. Fala yuqalu kawahid minan nisa. Tidak bisa dipakai situ. Ini keistimewaan ahad. Ya. Itu perbedaannya dengan wahid. Berikutnya. Kata-kata ahad yasloh pantas bisa dipakai yasluh fil ifradi wal jam'i yasluh fil ifrad wal jam'i nah contoh kalimatnya dalam surat apa ini surat hmm, La ilaha illallah. Al-Haqqah. Nah, surat Al-Haqqah. Yaslu fil ifrad wal jam. Nah, contoh kalimatnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Itu bisa untuk orang atau jamak. Bihilaf al-wahid. Lain halnya dengan wahid. Nggak bisa dipakai pada posisi ini. Kesimpulan berikutnya. Khususnya berikutnya. Kata-kata al-ahad. Lafaznya bisa dijamak. Kok bisa? Dia ya bisa dijamak orang Arab. Ya. Bisa dijamak. Contohnya apa? Al-ahadun. Nah. Al-ahadun. Bisa juga al-ahad. Al-ahad. Sedangkan kata-kata wahid nggak bisa dijamak. Nggak bisa di dijamak. Lafadznya nggak bisa dijamak. Wahidun nggak bisa. Makanya kalau antum baca yang ber berhitung wahid satu, kalau antum baca wahidun salah. Nah, ya. Ila akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu ringkasnya. Itu kata-kata Abu Hatim dalam Az-Zinah. Abu Hatim As-Sijistani Sahal bin Muhammad bin Uthman Al-Basri An-Nahwi Sodok fihi da'adah Sodok tapi banyak buyon nah, Kurang terkenal juga Da'adah Baik Nah, adapun nama Allah Al-Wahid itu banyak di dalam Al-Qur'an. Mungkin lebih dari 20 disebutkan. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dalam surat Al-Baqarah. Kemudian dalam surat An-Nisa, wala taqulu thalatha intahu خيرا لكم إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد النساء آيات ayat 171 tadi Al-Baqarah ayat 163 Al-Baqarah ayat 163 Allah mengatakan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim Kemudian Al-Wahid Ya, maksudnya juga sekaligus itu ya nama Allah. Nah, dalam surat Yusuf, Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Surat Yusuf ayat 30, 29. Ayat 39. وقال تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سورة الرعد آية 16 سورة Safat آية 4 sampai 5 إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق Surat Safat ayat surat ke-37 ayat 4 dan 5 Baik. Surat Az-Zumar sama seperti dalam surat Yusuf dan surat Ar-Ra'd. Al-Wahidul Qahhar wa huwallahul Wahidul Qahhar. Begitu juga surat Ghafir. Disebut di situ nama Allah bersama Al-Qahhar limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Nah, itu nama Allah Al-Wahid. Sering bergabung dengan Al-Qahhar. Baik. <clears throat> Kemudian yang kedua nama Allah Al-Ahad itu hanya ada satu di dalam Al-Qur'an, itu disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Surat yang setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Kenapa? Dia menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Dan Allah mencintai sifat-sifatnya, mencintai nama-namanya dan mencintai orang-orang yang memiliki sifat yang beribadah kepada Allah dengan memiliki sifat sifat tersebut. Yuhibbul alim, huwal alim, yuhibbul ilma wa yuhibbul ulama. Huwal karim wa yuhibbul kurama. Huwal halim yuhibbul hulama. Ini Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai orang-orang yang halim, orang-orang yang punya sifat lembut, santun, tenang, tidak terburu-buru huat tawab yuhibbu tawabin. Huwa tawab yuhibbu at-tawabin. Dia tawab, mencintai orang-orang yang bertaubat, banyak bertaubat. Nah. Lahir. akhirnya. Itu semua disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam nah, menerang, menerangkan sifat-sifat Allah. Sekarang makna yang ini terkait makna nama Allah ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah ketika disebutkan mana wa ilahukum ilahu wahid. Nah, itu diterangkan dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahman rahim alladhi yastahiqqu alaikum yaitu yang berhak memiliki hak yang wajib atas kamu wahai manusia untuk taat kepadanya. Antara mana ini disebutkan oleh Ibnu Jarir yaitu yang punya hak yang wajib kamu penuhi wahai manusia yaitu taat kepadanya berupa ketaatan kepada kepadanya yang wajib dari kamu untuk beribadah menyembah sesembahan yang satu. Maka janganlah menyembah, jangan beribadah kepada sesuatu selain dia. Jangan sekutukan bersamanya sesuatu apapun. Ini maklum ini Allah. Nah, kemudian kata beliau waktu lifa fi makna wahdaniyatihi ta'ala. Mereka berbeda pendapat tentang makna wahdaniyatihi. Ada yang mengatakan makna wahdaniyatillah yaitu makna nafyil asya wal amsal anhu. Makna wahdaniyah Allah itu artinya dinafikannya segala sesuatu yang serupa dengan Allah. Nah, nafiyul asbah, nafiyul asbah wal amsal anhu, menafikan yang gampangnya menafikan tandingan dan yang serupa dengan Allah. Menafikan tandingan-tandingan ataupun hal-hal yang ini segala sesuatu yang setara yang menyaingi Allah. Dari sisi ini sebetulnya masuk para ulama ahli sunnah bahwa syirik itu adalah membuat tandingan untuk Allah. Apa makna tandingan? Semua bentuk. Menganggap bahwa Allah itu punya yani sekutu, punya saingan, punya yang serupa dengannya, punya tandingan. Nah, ya. Itu nah dari situ juga masuk mereka menjelaskan bahwa Ketika ahlus sunnah mengisbatkan sifat-sifat Allah, bukan itu yang dimaksud dengan tasbih. Tasbih itu yang seperti itu yang dilakukan oleh orang musyrikin. Mereka beribadah kepada Allah, beribadah pula, menyerahkan ibadah pula kepada makhluk. Yang berarti mereka menyerupakan makhluk itu dengan Allah. Inilah bentuk syirik. Nah, inilah bentuk tasbih yang paling berbahaya. Nah. nah sampai pada tingkatan yang paling jelek yaitu menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Nah, seperti perbuatan orang-orang yang mengingkari sifat sifat Allah. Sehingga dikatakan bahwa orang-orang mu'attilah itu syarrun minal musyrikin. Lebih jelek daripada orang-orang musyrik. Kenapa? Orang-orang musyrikin masih menganggap mengakui Allah itu punya sifat, tapi mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menyerupakan makhluknya dengan Allah. Sementara orang-orang mu'abtilah yang mengingkari sifat-sifat Allah itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Nah, ya menganggap bahwa Allah itu tidak tidak ada. Makanya dikatakan al-musyrikun ya'budun al-asnam wal mu'attilun ya'budun al-adam. Ya'buduna al-adam. Makanya dikatakan itu mereka lebih jahat, lebih jelek daripada kaum musyrikin. Nah. Baik. قال الخطابي الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده الواحد هو الفرد الفرد الفرد منفرد dari kata itu munfarid الفرد الذي لم يزل وحده الواحد هو الفرد الذي Bedakan ya al-fardu dengan al-fardu. Al-fardu, al-fardu kewajiban, al-fardu ini yang sendirian. Huwa al-fardu alladhi lam yazal wahda. Lam yazal wahda. Ya senantiasa dalam keadaan sendirian. Walam yakun ma'ahu akhar. Walam yakun ma'ahu akhar. Tidak ada sesuatu pun bersama bersama dia. Nah, kalau Imam Baihaqi menambah kalimat tadi alladhi al-fardul lam yazal wahdah bila syarik lam yazal wahdah bila syarik ini tambahan dari Imam Baihaqi ini al-wahid huwa al-fardu alladzi lam yazal wahdah bila syarik tanpa ada sekutu nah kalau al ahad kalau al ahad alladzi la syabiha lahu wa la nadhir la syabiha lahu wa la nadhir tidak ada yang serupa tidak ada yang setara baginya ini makna al ahad kalau oh, lihat urutannya berarti dari Imam Baihaqi juga. Nah. Nah, nah dikatakan kalau nah, Syekh Sa'di lain lagi menyebutnya. Ini sekaligus ini mana ini sama. Al-Wahid Al-Ahad seperti dalam tafsir beliau وهو الذي توحد bijami'il kamalat nah, yaitu yang dia itu menyendiri bersendirian dengan semua kesempurnaan nah tawahada bijami'il kamalat menyendiri dengan semua kesempurnaan, dimonopoli semua kesempurnaan itu milik Allah sah saja. Paham ya? Nah, bihaitsu la yusyarikuhu fiha musyarik, di mana tidak ada satupun yang menyamainya. Tidak ada satupun yang menyainginya. La yusyarikuhu musyarik, fihi musyarik, fiha musyarik. La yusyarikuhu fiha musyarik bihaitsu la yusyarikuhu fiha musyarikun. Tidak ada yang bisa mendekatinya, menyamainya. Wajibu sehingga wajib alal abdi tauhid tauhiduhu Yajibu 'alal 'abdi tauhiduhu. Wajib atas setiap hamba itu untuk mentauhidkannya. Kalau di sini beliau tulis aklan, tapi di naskah yang lain disebutnya akdan. Anak milih akdan. Mencetakan cetakan risalah. Nah, nanti antum melihat yang punya tafsir. Nah. Kalau aklan coba diganti akdan. Akdan wa qaulan wa amalan. Ya, maksudnya akidatan, qaulan wa amalan. Bi an ya'tarifu dengan mengakui bikamalihil mutlak kesempurnaannya yang mutlak wa tafarrudahu wa tafarrudihi bil wahdaniyah dan kesendirian yang menyandang sifat wahdaniyah wa tafarrudihi bil wahdaniyah kesendirian yang menyandang sifat wahdaniyah wa yufriduhu bil anwa'il ibadah wa yufriduhu dan menjadikannya satu-satunya dengan berbagai jenis atau semua jenis ibadah mengkhususkannya boleh makna itu. Bi an yufridu yufridu yakni mengkhususkannya dengan semua jenis ibadah. Jadi menunjukkan semua jenis ibadah itu hanya khusus kepada Allah. Nah, itu dilihat dalam akhir tafsir saya Sa'di rahimahullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala wahidun fi dzatihi la syabiha lahu. Wahid fi dzatihi la syabiha lahu. Dia Allah Subhanahu wa taala wahid fi dzatihi. Wahid fi sifatihi la mathila lahu. وواحد في أفعاله لا شريك له نعم وواحد في ألوهيته فليس له ند واحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم والخضوع ليس له ند في المحبة والتعظيم والخضوع Nah, jadi ringkasnya dua nama Allah ini menafikan apa? Menafikan adanya al-masal yang serupa, nid, nazir, syabih. Tandingan-tandingan syarik, sekutu, Nah, kemudian buahnya, ya, artinya konsekuensinya dari dua nama ini, kita mengisbatkan semua kesempurnaan hanya milik Allah. <coughs> kesempurnaan eh, ini mengisbatkan semua kesempurnaan hanya kepada hanya milik milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua nama tersebut yang menunjukkan bahwa Allah itu tafarrud memiliki semuanya, zatnya, namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Nah, Baik, wallahu a'lam bishawab. ini konsekuensi ataupun buah dari keimanan dengan nama Allah Al-Wahid Al-Ahad, larangan untuk kita melakukan apa? Tasbih. Larangan untuk melakukan tasbih, menyerupakan Allah. Menyerupakan Allah maksudnya apa? Membuat tandingan untuk Allah. Ya, dalam hal nama, sifat, ataupun zat dan perbuatan. Nah. Ini subhanallah dengan ayat dengan kul huwallahu ahad itu seperti yang kemarin. Mungkin dengan dua nama itu saja. Ahad dan kemudian Allahus somad. Semestinya mereka yang berakal, akalnya masih hidup, akalnya masih sehat, jauh dari perbuatan-perbuatan syirik. Karena tidak ada dari ayat yang pertama menunjukkan apa? Tidak ada yang menyandang kesempurnaan, kemuliaan kecuali Allah. Dalam ayat yang kedua Allah menyebutkan Allahus Samad, hanya Allah tempat meminta, tidak ada yang lain. Nah, semua keperluan urusan-urusan dunia, apalagi urusan-urusan akhirat semua milik milik Allah. Wallahu taala alam. Nah, kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah semakin mengokohkan ketauhidan kita dia. Nah, semakin kita mengenal Allah, semakin kuat dan tumbuh kuat kecintaan kepada Allah dan mentauhidkan mentauhidkannya dalam semua bidang semua tauhidnya tuh uluhiyahnya lebih-lebih kemudian asma wa sifat dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala wallahu taala a'lam bishawab ini mungkin yang kita bisa bahas pada kesempatan ini insyaallah kita lanjut pada Nah, tadi nama yang bergandengan dengan nama ini itu Al-Qahar insyaallah. Al-Qahir, Al-Qahar. Jadi dua nama, insya Allah pada kesempatan yang lain Al-Qahir dan Al-Qahar.